Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang tiga pokok penyakit hati. Ummahat, amrotil kulub. Pokok-pokok induk dari penyakit hati sombong, dengki, dan riak. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam itu Hidayah dan Imam Haddad dan kitab Adab Suluki Murid. Kemudian dan selebihnya itu adalah buah daripada tiga penyakit. Kalau sudah orang mempunyai tiga penyakit ini akan muncul penyakit karena ini induknya akan beranak pinak menjadi penyakit-penyakit yang lainnya. Termasuk kebencian, dendam dan sebagainya dari sini. Karena orang sombong, ada dalam hatinya kedengkian, lihat sehingga kalau berbuat hanya pamrih saja, lihat. Maka sehingga melihat orang lain tidak senang sehingga menjadi permusuhan, kedengkian, dendam dan seterusnya. Dendam, dendam misalnya. Dan Imam Hadid menjelaskan dalam kitab Adab Sulutul Murid, semua dari permasalahan penyakit hati ini kembali kepada satu hal. Pokoknya satu, dari tiga ini pokoknya satu. Dari tiga ini bercabang penyakit-penyakit yang banyak. Artinya penyakit hati yang bermacam-macam kembali kepada tiga penyakit ini. Dan dari tiga penyakit ini sumbernya satu. Apa itu sumber satu? Hubbud dunia. Memang ada riwayat dari Nabi SAW, ulama para ahli hadis mengatakan memang hadis itu tidak sahih. Hubbud dunia raksukun li khati'atin. Akan tapi maknanya benar memang cinta dunia ini. Allah. Tidak pandang itu saudara lihat rebutan waris terjadi. Ya. Allah. Kalau sudah hubbud dunia tidak pandang ustadz duit masjid bisa diembat duit pesantren lihat duit yayasan hilang semuanya. Agama akan dijual, lihat. Lupa surga, lupa Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hubbud dunya rasukul khatiatin. Cinta kepada dunia. Maka mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari cinta dunia. Jadi mengerikan. Orang yang mencintai dunia, lihat. Dia sudah tidak peduli lagi dengan keselamatannya di akhirat. Dan hati-hati hubbud dunia. Hubbud dunia ini tidak hanya terjadi kepada orang kaya, si fakir pun ternyata bisa hubbud dunia. Sehingga menjadi lupa sholat ditinggalkan hanya untuk mencari sesuap nasi, na'udzubillah. Dan si kaya pun kadang semakin kaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di dunia kemuliaan, dunia pesantren pun ternyata tidak sedikit orang yang mengurusi pesantren ternyata mereka biasa makan barang wakaf atau peninfak dari orang yang semestinya untuk kemaslahatan santri akan tapi untuk kepentingan pribadinya. Untuk besarkan rumahnya, untuk beli mobil yang mewah dan seterusnya. Dari mana itu semuanya sumbernya? Dari hubbud dunia rasukul khatiatin. Cinta kepada dunia Orang boleh memiliki dunia akan tapi jangan sampai dunia itu ada di hati. Maka ada istilah ilmu zuhud. Zuhud itu laisa zuhdu, laisa zuhdu alla tamlika syai'a wa inna zuhdu alla yamlika syai'. Bukanlah zuhud. Zuhud itu menghindar dari dunia. Tidak cinta dunia. Bukan berarti orang yang tidak cinta dunia itu tidak boleh memiliki dunia. Akan tapi orang yang tidak cinta dunia itu artinya adalah bagaimana dunia tidak memilikinya. Di saat dia mendapatkan rezeki yang banyak begitu mudahnya berinfak. Dan kita menemukan orang yang secara akal kayaknya tidak masuk akal. Bagaimana infak miliaran? Infak miliaran. Dan kadang tidak mau disebut namanya. Infak bukan satu ribu, dua ribu, tiga ribu. Tapi miliaran dia. Kita menemukan dan kita melihat sendiri manusia seperti itu. Padahal di dalam kehidupannya pun sangat sederhana. Tapi infaknya lebih banyak daripada yang yang saat ini terlihat di dalam di dalam kehidupannya. Apa yang menjadikan mereka melakukan itu semuanya? Ya? Subhanallah. Hati dunia baginya adalah ringan untuk dikeluarkan di jalan Allah. Dunia begitu mudah untuk dikeluarkan untuk perjuangan. Dunia begitu mudah dikeluarkan untuk cari ridho Allah. Ini. Sehingga dunia adalah di tangannya, tidak di hati. Maka yang hakikat zuhud, ini insya Allah pembersih hati kalau sudah orang tidak membiasakan dengan kecintaan kepada dunia. Maka kalau sudah orang zuhud, dunia hanya ada di tangannya dan tidak di hatinya. Dan untuk belajar, untuk sampai kepada zuhud, kita perlu belajar membiasakan dengan hidup sederhana hilangkan gaya hidupnya manusia. Sekarang bagaimana seorang ustaz berbangga dengan merek mobil atau mungkin mereknya HP atau jam dan sebagainya? Mana kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya rindu disanjung manusia karena dia punya mobil mewah. Eh, kalau kita berbangga dengan mobil mewah, ternyata orang kafir punya mobil yang lebih mewah dari milik kita. Bukan di sini tempatnya ahli iman. Ahli iman nanti di surga. Keridoan Allah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka harus kita perhatikan bahwa hubud dunia cinta kepada dunia. Ini adalah merusak. Maka orang boleh memiliki dunia sebab dunia itu akan diberikan kepada oleh Allah kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Tapi ketakwaan hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dicintai. Artinya, Mungkin orang diberi dunia karena mau dijerumuskan ke neraka jahanam. Ada orang dikasih dunia karena ingin diselamatkan dimasukkan ke surga. Ada. Maka kita ingin Rabbana atina fid dunia hasanah. Ingin di dunia baik dan di akhirat baik. Kehidupan kita di dunia adalah enak. Mungkin diberi oleh Allah kecukupan. Di samping cukup, kita bisa mencukupi yang lainnya. Ini orang mulia. Sebaik-baik harta yang baik adalah yang ada di tangannya orang baik. Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang ada di tangannya orang-orang baik disabdakan sabda oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh jika ada orang kaya yang kemudian di hatinya dilembutkan oleh Allah, sungguh ini adalah orang kaya ahli surga. Maka yang kita inginkan adalah, hei orang yang tidak mampu, jangan sampai dengan ketidakmampuan kita ternyata ketamaannya luar biasa. Alhaakumut takatur telah melalaikan kepadamu berbangga dengan dunia. Jadi yang berbangga kepada dunia bukan saja orang kaya yang membangun gedung megah, dan mendarai mobil mewah akan tapi tidak si fakir pun ternyata pikirannya dunia dunia dunia subhanallah sampai dia rela mengerjakan sesuatu yang haram asalkan dapat makan ini adalah hubud dunia dan dia berbangga dengan dunia biarpun di dunia dia tidak memiliki apa-apa naudzubillah tapi ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan subhanallah tapi dipikirkan adalah perjuangan bagaimana pesantren bagaimana dakwah dan sungguh dakwah kita di mana-mana misalnya ada kita punya tim ada tim tim macam-macam itu tidak akan itu Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang kaya sehingga mau berinfak. Maka kita doakan siapapun yang mendengar acara ini. Jika mereka orang kaya, ya Allah jadikanlah mereka orang kaya ahli surga. Sehingga harta hanya ada di tangannya dan tidak masuk ke hatinya. Dan yang tidak mampu semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan, dengan dunia, urusan dunianya yang bisa menjadi sebab kebahagiaan mereka di akhirat. Dan ya Allah jangan sampai dunia ini menjadikan kami sengsara di dunia dan di akhirat. Ada orang dengan dunianya sesara di dunia dan di akhirat. Bagaimana? Dia sibuk mencari duit-duit, tidak pernah menemukan kenikmatan. Ketemu istri pun kadang. Dengan anak pun subhanallah jarang memeluk anaknya. Dia mencari dunia, dunia, dunia. Kemudian sholat ditinggalkan di dunia sengsara dengan dunianya. Dan ternyata di akhirat dia hina lagi. Maka nah, dari itu, yuk kita belajar. Biasakan hidup sederhana. Tidak pantas berbangga dengan kekayaan. Ketahuilah kalau mati kain, yang baju baju kita pakai adalah kain kafan. Dan semua akan kita tinggalkan. Dan dengan hidup sederhana, membiasakan dengan kesederhanaan, tidak berbangga dengan yang namanya materi, tidak berbangga dengan barang bermerek, tidak berbangga dengan kebiar dunia, maka inilah akan muncul hati yang menyala, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hubbud dunia sudah dicabut di dalam hatinya sehingga yang ada adalah hubbul akhirat cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah menjadikan dunia yang diberikan kepada kita hanya di tangan kita dan jangan sampai dunia yang diberikan kepada kita ada di hati kita. Semoga Allah mudahkan urusan dunia kita dan urusan akhirat kita. Semoga Allah membencikan kita kepada dunia dan semoga Allah merindukan kita kepada akhirat dan semoga Allah mudahkan urusan dunia kita untuk bekal akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.